Ada orang ahli musik terkenal seluruh dunia Kacamata pantat botol jadi model anak muda Semua yang dia bikin orang-orang pada ngikutin Musiknya, rambutnya, ampe sepatunya John Lennon siapa nggak kenal Suaranya siapa nggak suka Ngak ngik ngok katanya yang tua Top top top katanya yang muda Bersama teman-temannya Dia bikin geger dunia Teriaknya gayanya yang macem gini Yeah yeah yeah oh yeah Sementara mereka teriak Damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur, yeay, eh, ini juga tahu. Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi Nasib orang siapa tahu Umur orang kagak tentu Gak disangka gak dinyana Dengar kabar deh udah gak ada Waktu hidup musiknya laku Udah mati mingkinan laku Dari plat kaos oblong ampe gambarnya John Lennon malang nasibmu Teriak-teriak perdamaian Buat orang seluruh dunia Sampai tidur tanpa busana Apa daya hendak dikata Justru dia menjadi korban Kekerasan karena soal tanah